kali dia ditimpa kesulitan Mau iya. begini sulit Ya Allah Cari pekerjaan ini sulit Pengen berhasil ini sulit Mau meneruskan pelajaran ini sulit Mau anonis kerap kali ngadepi kesulitan Buatan zidu alamun nafsiyah Sering juga ditimpa rasa sakit yang ada di dalam jiwa Bukan sakit badan lahir saja Pikiran kadang-kadang sakit, hati kadang-kadang sakit, jiwa kadang-kadang sakit. Kalau pikiran sakit saking pegelnya memikirkan sesuatu. Kalau hati sakit saking pegelnya menghadapi soal-soal perlakuan orang kepada diri kita. Kalau sampai orang dalam hidupnya selalu bergulat dengan soal-soal derita tadi, rasa takut, rasa gelisah, Fala yajidu lil hayati to'man. Dia tidak bakal mendapatkan kenikmatan hidup. Dan tidak bisa dia dengan kegelisahan ini untuk membahagiakan dirinya priben bisa dadikakan awaknya senang. serba watir, serba werdi, serba gangguan, serba bokatkan, bokatkin, sengkene mecui, sengkene hasud, sengkene apan gawe kaniaya ngadepi manai priben bagaimana dia bagaimana dia bisa merasakan bahagia dan tenang jiwa dan hatinya bagaimana dia akan merasakan sehat badannya maka untuk itu tunjuk ke jalan supaya kamu jangan selalu gelisah ya ada kesulitan ada kepayahan ada orang berbuat tidak baik buat kamu banyak soal-soal yang berat-berat kamu, tunjukkan, mari. Tidak usah karena yang semacam itu kemudian lantas kamu menjadi orang-orang yang patah hati seakan-akan putus harapan untuk mencapai dan menghasilkan apa yang kamu inginkan. Jalannya diantaranya yang mantaplah kamu kepada Allah. Ini beginian nih Pak masa sekarang. Ini kalimat di enteng dan cukup dipahami tapi praktikanya ini. Yatiqabillah. Ini pembuktian sepanjang sejarah nyata ini. Kalau tidak bukti itu karena ragunya kita itu seperti itu. An yatiqabillah wa yuhsinu dhanna bihi. Jangan buruk sangka sama Gusti Allah, jangan. Berbaik sangka kepada Allah kalau kamu nyerahkan urusan kamu kepada Allah maka itu Allah berfirman wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut bertawakallah kamu kepada Allah zat yang maha hidup dan memberi hidup Allah yang tidak bakal mengalami mati kapan saja kamu minta kapan saja kamu dekati kapan saja kamu mengharapkan Allah selalu sedia untuk memberikan apa yang kamu perlukan. Asal salurannya benar-benar sepanjang yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu buahnya iman. Kalau kita sudah iman kepada Allah yang Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Perkasa, Bijaksana dan lain-lain, orang yang sudah iman begitu tentu saja bakal benar-benar rela untuk menyerahkan diri kepadanya. Ayatnya wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Contoh Pak. Sebenarnya agama ini bukan cerita dongeng. Bawakan contoh dalam Al-Quran mengenai fakta beristia sejarah. Banyak diantaranya saya sempat bawakan pamannya karena penuhnya tawakal itu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dinyalakan api di tengah lapakan terbuka yang begitu besar berkobar-kobar untuk melemparkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung oleh orang tidak bisa saking besarnya nyala api jarak 20 meter sudah tidak mungkin karena panasnya karena itu dilemparkannya melalui gayungan satu alat masa dahulu ya dibelokkan dibelokkan itu ada wadah tempatkan kemudian dilepaskan terpelantinglah kemudian ke atas awang-awang untuk jatuh di tengah-tengah nyala api yang berkobar-kobar kalau nurut nyata realitanya dan pertimbangan akal tidak ada jalan untuk bisa selamat Nabi Allah Ibrahim bukan burung dan api itu ketentuan biasanya panas tapi karena Nabi Allah Ibrahim sebagai rasul yang penuh yakin kepada Allah ketika menurut anggapan secara manusiawi biasanya tidak ada harapan tapi kepada Allah dia mantap maka sebagian hadis mengatakan Nabi Ibrahim waktu itu membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah cukuplah buat aku Allah Allah wa ni'mal wakil sebaik-baiknya tempat menyerahkan diri tidak mampu apa-apa Nabi Ibrahim ini karena kemantapannya menyerahkan diri kepada Allah dijamin diurusi oleh Allah langsung Allah mengeluarkan perintah kepada api ini wakulna dan langsung segera kami berkata merupakan perintah dari Allah ya naru hai api kuni bardan jadilah engkau sekarang dingin wasalaman dan menyelamatkan memberikan sejahtera ala Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim maka itu ketika jatuh kebiasaannya api itu panas tapi menjelang Nabi Ibrahim jatuh ke api itu malah terasa sejuk oleh. Kalimatnya bardan wasalaman. Jadilah kamu dingin. Kenapa ada tambahan wasalaman? Sebab kalau dingin keterlaluan juga pak Bisa menyebabkan orang terasa lebih panas daripada api itu sendiri Karena itu maka dinginnya dingin yang membawakan sejahtera selamat buat Nabi Allah Ibrahim Dari ayat inilah beberapa ahli tasawuf mengambil pengertian hikmah. Terakhir dari ayat inilah filsuf ahli pikir terbesar abad 20 Muhammad Iqbal menyatakan dalam sajaknya sebagaimana para ahli sufi jadilah kamu laksana Ibrahim dalam api pun kamu tidak terbakar. Sebab dia penuh tawakal kepada Allah. Pribadi. Di mana saja muslim berada, biar dikepung maksiat, biar dikerumuni durhaka, biar di barat, biar di timur, melarat dia, kaya dia, pangkat dia, gembel dia, jadi apa saja, di mana saja, tetap tidak akan terbakar oleh durhaka dan kemaksiatan utuh sebagai muslim yang tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadas amit para ibu. Senajana sampean anak ning lingkungan geni kabel aja kau obong aja Nyontonin Kanjeng Nabi Ibrahim salatu wassalam napa Kanjeng Nabi Ibrahim boten kobong sebab Kanjeng Nabi Ibrahim menyerahkan tawakal maring Gusti senajana diubeng ning geni beli keobong butuh tidak kain sorbannya terbakar apalagi badannya menjadi abu semua padam Nabi Allah Ibrahim kemudian bangun dalam keadaan utuh keluar lagi orang-orang kafir bubar semua disangkanya memedinya Nabi Ibrahim sebab tidak manjing akal orang dimasukkan dalam api yang berkobar nyala lantas tidak tidak hangus beli manjing akal wong di anjing akan ninggeni semua mula mula be beli gesengku beli manjing akal congol lah lah berebut pada Melayu memedie dianggap Waktu mau masuk ke istana pun tidak ada seorang prajurit yang berani mencegah. Ibrahim, ini takut semua ini mas saya nih Ibrahim butuh termasuk rajanya juga gemeter melihat Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam maju dengan langkah yang tegap dengan wajah yang berseri menunjukkan kemantapan keyakinan untuk juga ngajak raja itu karena itu imanlah kamu kepada Allah hai Namrud begitu ini pribadi mesti diambil hikmahnya dari sini umat Islam dimanapun sendirian Malik Maulana Ibrahim di Gersik dia mampu mewarnai Gersik jadi Islam bukan kemudian hanyut ke bawah ke sana tidak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Wong pira tekaning Cirebon. Belum ada Islam yang cukup walaupun sebelumnya ada. Tapi bukan diwarnai tapi mewarnai. itu golongan kentiran. Paham? Paham ya? Ya gitu. Jadi inilah diantaranya kita harus punya daya tahan sebagai orang Islam umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak begitu? Sebab Nabi Ibrahim Alaihissalam penuh tawakal kepada Allah. Umat Islam bisa seperti itu kalau dia nyandarkan dirinya kepada Allah. Apalagi lainnya tawakalnya dia mampu kepada Allah. Diatur imannya, dia terima, diatur ibadahnya, dia terima diatur ketentuannya dia terima nyerahkan diri kepada Allah atas dasar keyakinan Allah yang dia imani bukan sembarang Allah bukan Allah yang dianggap Allah oleh orang-orang lain yang sebetulnya bukan Allah tapi Allah yang hakiki sebenarnya Allah yang memang berhak la Buddha fil wujudi illallah dengan segala kesempurnaannya yang meyakini bahwa kebenaran yang dari Allah itu kebenaran hakiki Bahagia dari Allah itu bahagia hakiki, mulia dari Allah itu mulia hakiki, lahir batinnya dunia dan akhirat. Begitu. Para hadirin sekalian, oleh karena itu maka saya akan nanti malam berapa yang akan datang ini Nabi Ibrahim. Saya akan bawakan peristiwa Ghazwatul Khandaq. Ini lebih lagi. Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur daya ketentuan siapa? Siapa yang ngira kelak bakal jadi raja Mesir? Nabi Musa dilemparkan oleh ibunya ke bengawan Nil. Siapa mengira Nabi Musa bakal ngalahkan Fir'aun malahan? Raja perkasa yang tidak ada raja dimanapun bisa ngalahkan dia. Siapa yang mira dalam perang hendak 10 ribu tentara sekutu? Yahudinya, kafir Quraisynya, semua kabilah di Jazirat Arabia diadakan mobilisasi umum untuk diambil tindakan terakhir yang diperhitungkan dengan penyerbuan serentak ribu itu sudah bagaimanapun tidak bakalan junjungan Nabi dan umatnya masih ada akan disapu bersih dimusnahkan dari permukaan bumi ini tapi apa yang terjadi nanti dalam perang kandak ini kaitannya dengan adanya kepenuhan tawakal kepada Allah Bangsa Indonesia pernah diberi oleh Allah kesadaran tawakal ini. Tidak seimbang antara bambu runcing dengan mitra liur. Tidak seimbang antara lemparan batu dengan keranat. Tidak seimbang. Tidak seimbang antara orang yang belum pernah belajar perang sama keluaran akademi militer Belanda, Inggris, Amerika. Tidak seimbang. Penuh yakin. Tidak kalau bawa bambu runcing, realitanya ini bambu Suami ya, terus, bagaimana mungkin? Nah, tidak. Teriakan ucapan Allahu Akbar. Allah yang maha menentukan. Siapa yang mengira kepungan pentung bisa ngepung mobil baja? Siapa yang menyangka lemparan batu menyebabkan lari beberapa truk disangkanya kelanat? Siapa yang menyangka? Siapa yang ngira daerah Pesundan ditabui kentong sasah Belanda padahal cuma kentong tok disangkanya tong tong tong tong bakal ngerubuk padahal ada bukan tong saja bubar sasa ke sawah-sawah tinggalkan senjata tinggalkan apa siapa yang menyangka yakin kalau tanpa yakin tidak mungkin kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia nanti dulu sana berapa regu sana berapa batalion divisi sini berapa sana kapal terbang sini berapa rasional dong ini kan jangan sana berapa tidak mungkin itu rasa tawakal kepada Allah dengan yakin itulah yang sampai bisa berhadapan semua ini di luarnya jadi jagoan tentara sekutunya ngalahkan Jepang ngadepi rakyat Indonesia beli menang bayangkan Inggrisnya ngalahkan Jerman datang kemari ngadepi wong Jawa ke Indonesia beli menang tidak masuk akal ini Bagaimana bisa begini? Itu namanya mauna ya karena penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masa pembangunan sekarang. Cuma masa pembangunan sekarang itu karena seakan-akan serba cukup, sarana ada, biaya ada, tenaga spesialis ada, toy rasa pindera anak, kaya-kaya beli butuh Gusti Allah. Ini. Jangan Apalagi kita umat Islam yang dalam segala langkahnya harus ingat kepada Allah di Al-Quran, di mana hadis kunci. Ana inda dhanni abdibi wa ana ma'ahu hina yadkuruni. Saya selalu siap menurut sangka hambaku. Kalau hambaku yakin aku menolong, siap aku tolong. Tapi kalau anggap, hambaku menganggap tidak perlu, masa bodoh. Salahnya dia sendiri. Wa ana ma'ahu dan aku kata Allah selalu menyertai dia. Isin bakal ngebarangi terus. Ngebarangi sinten. Tiang-tiang kang selalu ingat manclang eling maring isin. Tiap eling hamba Allah. Tiap mauna diturunkan oleh Allah. Tiap kosong dari eling Allah. Tiap kosong dari berkah Allah. Tinggal milih mau berisi atau tidak. Mau dapat kekuatan yang khusus atau tidak maka itu masyarakat muslimin hadani Allah wa iyakum nanti. Bagaimana itu? Peristiwa demi peristiwa. Saya tadi loncatkan kepada itu dongeng zaman Nabi Ibrahim zaman dulu, Nabi Musa zaman dulu, taruhlah Nabi zaman dulu, sejen zamannya. Zaman sekarang kita cerita. Jangan cerita zaman bengian. Duduk jare, duduk. Sudah zaman maju sekarang. Bukan katanya kalau baca tentang tawakal tuh Waman yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, dia bakal dipenuhi dicukupi oleh Allah. Ya, wis merasakan memang temenan. Kulali bangsa Indonesia betul-betul merasakan itu. Yang karena itu lebih mantap lagi kita imannya kepada Allah, takwanya kepada Allah, yakinnya tentang kebenaran tuntunan Allah yang ke Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Begitu. Aja ngambang urip aja deg-degan uri kula sampean alhamdulillah asal ning ati aja nodokakan sombong aja sombong larangan besar beli kena ning ati ujub larangan besar tapi lagi syukuran ngerasa bunga beli kudu samping ngerik-ngerik nangis lara ati putus asa kayak langkah harapan sebab kula sampean Gada Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Tawakal nyerahkan ing Gusti Allah. Insya Allah kapan-kapan diberesi beliur. Dikabulakan beliur. Aja ah, disawari ning ati sampean. Ya karuan tapi kita si kakak ya mas saya bonggan sendiri itu. Itu yang menghalangi datangnya turun mauna sudah suud dan dulu sama Gusti Allah. kayak orang pernah ditanya, Kenapa kamu tidak usaha lain? Saya kalau tidak usaha begini tidak bisa dapat. Gue yakin kita ki bisa urip oleh rezeki ya langkah maning maka yakin gitu. Salahnya. Kebenaran makaya barang kang salah. Ini ngarepan ente mburi ente kalian pirang-pirang kakang makaya saja ini bisa urip. Oleh karena dia yakinnya kalau tidak usahanya tidak dapat karena itu buntu ke lainnya sebab keyakinan dirinya dia begitu tidak tidak begitu tidak wah ya bakal beli hati itu masa suburah nah akibat siapa bilang banyak orang yang secara wajar dia pun bisa subur tidak harus melalui cara-cara yang melanggar syariat dan melanggar aturan dan undang-undang itu nanti malam roba insya Allah saya akan lanjutkan tentang pengertian takwakal sebab tawakal ini seperti sabar sabar kadang-kadang diartikan lain tuh nerimo langkah ikhtiar gitu tadi saya contohkan bedui itu yang dari contohin nabi itu bukan tawakal yang akan yang akan datang saya akan bawakan ketika nabi dikepung itu sampai bibinya nabi atau bahasa Jawa barangkali pamannya nabi khalah khalatun nabi Sofia binti Abdul Muttalib saudaranya ayahnya Nabi menceritakan ketika perang Khandaq kami nih orang Islam tidak ada satu yang berani nunjukkan hidungnya dari keluar khemah tidak berani dikepung sama orang kafir orang kafir tuh pinggir khemah Nih bang Islam itu siapa yang mau perang tanding keluar musim dingin gelap takut lapar jadi satu sampai ayatnya juga menjelaskan umat Islam mengalami goncangan yang luar biasa bagaimana sikap umat Islam ke situ dan bagaimana akhirnya buah dari tawakal insya Allah malam rebu maksud saya kemukakan ini para ibu para bapak baik pribadi maupun masyarakat juga bangsa kita ini lagi menghadapi banyak-banyak persoal persoalan cari pribadi masing-masing kula sampean anak baik kesusahan kang lagi dihadapi Sana baik kesulitan kang lagi dialami. Masyarakat juga begitu, bangsa juga. Sekarang pribadi ngadepi mungkin aja cilik hati. Aja nyagara kan ning kekuatan kula sampean dewek. Ning pintere pintere kula sampean dewek. Ning kuate kula sampean dewek. Sebab bagaimanapun kuat pandai dan adanya tetap terbatas. Kita punya Allah yang sempurna dengan tawakalnya kepada Allah itu maka kemudian akan bisa diberikan. Kalau kita gandeng gerbong-gerbong umpamanya, walaupun amit nih, bodol umpama, bama ini. Tapi lamun gandeng sama lokomotif tuh, kegawa beli burung nih Jakarta ku. Paham Pak ya? Paham? Tapi gandulin ku temenan, nari ganggu gedebogan ya tunggal dalan bisa toli rubuni alas pahamnya itu nanti kita sama-sama mempelajari pengertian tawakal wa alallahi yatawakkalil mu'minu kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman dua apa yang saya akan kemukakan dari hadis Nabi sebagai penutup baca kalau keluar dari rumah mau ke pasar, ke toko mau belajar, mau mekaya, mau kemana saja Bismillah La hawla wa la quwata illa billah ah, Bismillah tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Itu dulu Bukan itu saja, tapi taruh yang paling pendek dulu Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini yang disabdakan oleh junjungan Nabi dalam dalam dalam berusaha untuk diberinya daya kekuatan tawakal yang bakal dikabulnya oleh Allah mendapatkan pertolongan. Kalau tidak dua kali, baiklah pagi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil kalau yang mau lengkapnya yang dibaca tujuh kali Hasbi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alai tawakkaltu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alai tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim dibaca oleh Nabi habis sholat subuh dan sholat maghrib tujuh kali jadi kalau mau keluar rumah niat sudah baik bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau yang buat menghadapi keseluruhannya dibaca tujuh kali hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim yang ditawakali sama kita tuh Allah yang sudah membuktikan kuasa menjadikan langit dan bumi bukti Allah mengatur langit bumi apalagi cuma ngutuh ngurusi ente ngerti beli ini apalagi mau ngurusin bereskan soal ente tukang semono lu nah, langit bumi ini dimana hadith Qudsi bilang Inni khalaqtus samawati wal arda walam a'i bi khalqihinna. Akulah yang menciptakan begitu banyak kelapisan tata surya langit dan bumi dan aku tidak sama sekali merasa lemah dan tidak bisa untuk membuat itu. Sempurna aku jadikan, sempurna aku urus, sempurna aku atur. Kamu hambaku minta apa? Jangan kecil hati. Urusan kamu tidak berarti dibandingkan yang lain. Paham? Paham. Maka itu umat Islam jangan ya Ya kalau jangan nguyung bukan berarti suruh nenggak tidak pukul, bukan. Ya. Jangan minder itu jangan ya. Alhamdulillah iman Islam, moga-moga kita bisa ngamalkannya dan Allah moga-moga selalu mendampingi kita dengan maunahnya, dengan inayahnya, dengan hidayah taufiknya. Kita menyadari ilmu kita terbatas, kekuatan kita terbatas, Kemampuan kita terbatas, segala apa yang ada pada kita terbatas. Allah engkau maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah kami, dengan segala kebutuhan kami, dengan kelemahan kami, dengan keterbatasan kami, kami mohon berikanlah segala kecukupan lahiriah batiniah kepada kami untuk menimpakan ibadah bakti kehadiratmu. Allahumma ya Allah, semoga engkau selalu membimbing kami, e, memberikan tuntunan kepada kami, selalu merahmati kami, dan selalu memberikan daya kekuatan lahir batin kepada kami, agar kami bila bisa melaksanakan ibadah dengan baik, muamalah dengan baik, usaha dengan baik, menuju bahagia dan keselamatan dunia akhirat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa famili anak turunan kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami selalu dengan hidayah taufikmu untuk menjadi hamba-hambamu yang takwa. Jadikanlah kami orang Islam yang taat kepadamu, patuh ibadah kehadiratmu, mampu berjasa dan beramal untuk kepentingan bangsa kami,